Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Usul Fiqh wa Qawaidih yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pantun yang baru atau puisi yang baru. Antum perhatikan baik-baik di situ, puisi yang ke-28, halaman 141. Kata beliau di situ, wa in yakun mubayyinan li amri fal hukmu fihi hukmu dzakal amri kata beliau di sini pantunnya wa in yakun mubayyinan li amrin oleh amri karena dzarus syirriyah tanwinnya dihilangkan fal hukmu fihi hukmu dzakal amri artinya apa kalau ucapan tersebut atau perbuatan tersebut menjelaskan atas suatu perintah maka hukumnya hukum perintah tersebut. Paham belum? Jadi perintah tersebut hukumnya wajib atau sunnah itu kembali kepada apa? Kembali kepada hukum asalnya. Nah, tentunya dan korina akan nampak. Kita lihat. Qala asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadza syarahnahu fil qism ats-tsalits min aqsami fi'lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Kata beliau, ini sudah kami jelaskan pada pembagian yang ketiga dari pembagian-pembagian perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza kana fi'lu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mubayyinan li amrin min awamirillah aw min awamirihi huwa nafsuh. Artinya, kalau seandainya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan untuk suatu perintah dari perintah-perintah Allah atau salah satu perintah dari perintah-perintah beliau sendiri fa innahu yakunu lahu hukmu dzakal amr maka memiliki apa maka perbuatan tersebut memiliki hukum perintah tersebut paham ya memiliki hukum perintah cuman perintah itu ada dua ada kedua kemungkinan imma perintahnya menunjukkan wajib imma perintahnya menunjukkan apa sunnah mahum insyaallah ini eh, mahum insyaallah Abdul Aziz ayo nah barakallahu fikum seperti itu kita lihat lagi In kana hadzal amru wajiban fa wajib. Jika perintah ini adalah wajib, maka wajib juga. Wa in kana mustahabban fa huwa mustahab. Kalau seandainya perintah tersebut mustahab itu sunnah, fa huwa mustahab itu sunnah juga. Wa hadza dhahir ini dhahir, nampaknya seperti itu. Lakin ahli ilm qalu akan tapi ahlul ilm mereka mengatakan makana mujmalan la yatabayyan illa bil fi'l. Selama perbuatan itu masih global, belum jelas kecuali dengan perbuatan, karena fi'lu wajiban 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yatabayyana al-mujmal. Penting ini. Artinya apa? Berarti perbuatan tersebut wajib untuk Rasulullah. Rasulullah wajib untuk mengerjakannya. Paham ya? Tujuannya apa mengerjakannya? Menjelaskan. Seperti waqimus shalah, tegakkanlah salat. Kalau kita enggak dijelaskan tahu enggak bagaimana tata cara salat? Kita enggak tahu bagaimana tata cara salat. Nah, Rasulullah wajib menjelaskan wajib menjelaskan bagaimana gerakan sholat. Nah, kita lihat hukum asalnya. sholat hukumnya apa? Wajib. Berarti otomatis wajib untuk Rasulullah dan wajib untuk kita. Belum. Ketika Rasulullah mencontohkan siwak, bersiwaknya semangatnya beliau dalam bersiwak hingga apa? Ka'annahu yatahawwa. saya akan beliau mau muntah itu ya. Nah, barakallahu fikum karena benar-benar serius di dalam bersiwakan. Nah, itu bagi Rasulullah wajib. Karena menjelaskan umatnya. Paham ya? Tapi bagi umatnya bagaimana? Sunnah. Paham belum? Nah, dan bagi Rasulullah juga sunnah juga setelah menjelaskan, tapi menjelaskannya itu wajib hukumnya. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Hatta yatabayyana al-mujmal sampai benar-benar nampak yang global tersebut. Wa dzalika liwujubin iblagh alaihi. Kenapa kau wajib bagi Rasulullah? Karena wajib Rasulullah itu menyampaikan. Summa ba'da dzalik kemudian setelah itu yakunu fi haqqihi wa haqqina hasba dzalikal amr. Kemudian setelah itu setelah Rasulullah menjelaskan, pahami baik-baik ya setelah Rasulullah SAW menjelaskan, maka menjadilah hak untuk Rasulullah dan hak kita sesuai dengan perintah tersebut. Bisa wajib, bisa sunnah. In wajiban fahu wajib. Kalau perintah tersebut adalah wajib, maka wajib. Wa in sunnah sunnatan fahu sunnah. Kalau seandainya perintah tersebut sunnah, maka sunnah juga. Mahum insyaallah ini ya. Nah, alhamdulillah mahum insyaallah. Naam. Kalau sudah jelas itu sudah clear. Jadi perbuatan Rasulullah SAW ada yang terkadang kita mengamalkannya sunnah, tapi Rasulullah wajib untuk mengamalkannya karena menjelaskan. Paham belum? Ada pun setelah menjelaskan sunnah bagi kita, sunnah bagi Rasulullah seperti siwak tadi itu. Paham belum? Rasulullah wajib enggak menjelaskan masalah siwak? Wajib. Tapi bersiwakan sendiri setelah Rasulullah menjelaskan, wajib enggak bersiwakan? Enggak wajib. Sunnah. Paham maksudnya? Sekarang pembahasan baru yang sudah pernah antum lewati di dalam matan Al-Qawaidul Fiqhiyah dan penjelasannya di sana sudah kita lewati juga mengenai apa? Wa intazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabu yurtakabul adna minal mafasidi. Masih hafal enggak antum? Nah itu. Pembahasan sekarang kita masalah apa? Masalah itu. Kalau bertumpuk-tumpuk, bertabrakan antara dua perbuatan kebaikan, mana yang dahulukan? Dahulukan yang lebih baiknya. Dahulukan yang lebih banyak manfaatnya. Paham ya? Sebaliknya, kalau bertabrakan persamaan, eh, di situ ya, untuk kita dituntut meninggalkan, meninggalkan dua perkara yang berbahaya, dua perkara yang dilarang. Maka apa? Nah, eh, terpaksa kita apa ya? Yang kedua yaitu lawannya. Terpaksa kita harus melakukan dua perkara yang apa? berbahaya. Maka pilihlah yang paling ringan bahayanya. Paham belum? Seperti itu. Nah, kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih wa qaddimil mil a'lala datasahumi fi sanihin wal aksu fi madzalimi. Masyaallah. Dahulukan yang lebih tinggi eh, maslahatnya ketika tazahum, ketika bertumpuk-tumpuk, paham ya? Bertabrakan enggak bisa kita lakukan dua-duanya. Ini ingat-ingat ya. Kapan kita mendahulukan yang lebih tinggi maslahatnya kalau enggak bisa digabung dua-duanya? Paham belum? Contohnya Alhamdulillah, antum dapat undangan, dua undangan. Paham ya? Jam sepuluh pagi, sama-sama jam sepuluh pagi. Si fulan Mahmud bin Alan undang antum. Mahmud bin fulan undang antum. Ya alhamdulillah insyaallah sa'asyirah tafaddal indana Allah Jam sepuluh nanti antum ke rumah kami ya. Ada undangan, undangan akikahan. Satu. Datang lagi enam orang lain undang antum. Alhamdulillah insyaallah sa'asyirah ta'alindana walimah, walimatul urs Jam 10 nanti ke rumah kami ya. Ada undangan walimatul ars. Sama-sama dua-duanya undangan. Nah, di sini sama-sama apa? Dua-duanya undangan dan gak mungkin antum datangi bersamaan itu loh. Karena sama-sama jam 10. Yang antum dahulukan yang mana? Undangan akikohan atau undangan waliman? Nah, itu. Karena undangan waliman kalau gak ada order wajib didatangi, ya gak idha du'ya ahadukum ilal walimah ya'tiha Apabila salah seorang di antara kalian diundang waliman, maka datangilah. Walaupun antum enggak makan enggak masalah tapi datang. Contohnya puasa Senin Kamis. Wah, anak lagi puasa nih, datang atau enggak? Datang enggak masalah. Mendoakan walaupun antum enggak makan gitu loh ya. Nah, syahidnya di sini enggak bisa digabungkan. Lah kalau bisa digabungkan bagaimana, Isa? Kalau bisa digabungkan dua-duanya gimana kira-kira? Datangi dua-duanya enggak? Naam. Contohnya bagaimana contohnya? Contohnya undangan pertama, undangan walimahnya 10, undangan akikahnya jam 1 siang. Nah, berarti bisa digabung kan? Datang ke waliman dulu, setelah itu pulang ke rumah istirahat sebentar, baru berangkat lagi jam satu gitu loh. Paham maksudnya ya? Itu kalau bisa digabungkan digabung. Kalau nggak bisa pilihlah yang paling apa tadi? Tinggi maslahatnya, yang paling tinggi hukumnya. Kalau wajib sama sunnah berarti wajib dilakukan. Faham belum ini? Contoh yang lain. Antum lagi sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, baru dapat satu rakaat itu. Allahu Akbar baru awal itu ya Kemudian muadzin qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah misalkan. Qomat. Nah, antum dahulukan mana? Salat wajibnya atau salat sunnahnya? Salat wajibnya batalkan salat sunnahnya. Karena apa? A'la min masalihi. Lebih tinggi maslahatnya, lebih tinggi apa? manfaatnya. Mohon salah ya caranya ya. Paham salah contohnya? Abdurrahman, mohon. Ayo, mudah sekali kan? Mohon Ibrahim. Ayo na'am barakallahu fikum. Kecuali apa? Bisa digabung. Dapat dua maslahat. Contohnya, antum berada di tahiyat akhir. Dua rakaat sebelum subuh tapi antum berada di tahiyat akhir. Di akhir-akhir tahiyat. amlum Di akhir-akhir salat. Antum ketika mendengar komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibatalkan atau selesaikan dulu? Selesaikan karena antum menyelesaikan pun enggak terlambat salat wajibnya. Berarti dapat dua maslahat situ. Faham Abdullah? Ayo na'am barakallahu fikum. Penting ini ya. Nah, ini untuk menjelaskan kaidah ini. Kata beliau wal aksu fil madzalimi. Ya, dan sebaliknya dalam masalah madzalim, masalah perbuatan kejahatan atau perbuatan jelek, kalau antum dipaksa untuk apa? melakukan nah fikum, maka kalau antum dipaksa untuk melakukan dalam keadaan tidak mampu untuk menghindari dua-duanya, maka pilih yang paling ringan. Amlum, Contohnya, Eh, antum paksa, antum pokoknya harus nabrak ini. Kalau nggak nabrak tak bunuh. Pilihannya iman nabrak ayam atau nabrak anak kecil. Wah, sama-sama bahaya. Antum nabrak ayam juga dosa. Paham ya? Karena mendolimi kan istilahnya. Nabrak anak kecil juga dosa, cuman lebih besar mana gitu loh. Paham ya? Jadi pilihan. Pokoknya antum nabrak intinya. Milih menabrak bayi atau nabrak anak ayam. Milih mana antum? Nabrak anak ayam karena mafsadahnya lebih kecil. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Nah. Itu nanti kita lihat contoh-contohnya lebih jelas. Qauluhu qaddim al-khitab liman yata'atta al-khitamah. Maksudnya apa? Pembicaraan ini bagi orang yang memang apa? Nah, barakallahu fikum benar-benar Naam diajak bicara dan juga mendatangi pembicaraan tersebut. Maksudnya itu di hadapannya. Qadim. Posisinya kalau antum di depan antum, di hadapan antum ada dua perkara maslahah, kepentingan bertumpuk-tumpuk dan tidak bisa dijamak, enggak bisa digabungkan, enggak bisa dilaksanakan sekaligus. Pilihlah yang paling apa tadi? A'la, yang paling tinggi. Ingat-ingat ya, sudah kita lewati dalam apa? Dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah. Apa pantunnya? Alhamdulillah ingat enggak antum? Fa intazaham Ewa, wadidduhu Naam ahsanta barakallahu fikum. Itu sudah kita semuanya kan? Fa in tazahan adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtaqabul adna minal mafasidi. Naam. Itu sudah cukup sebenarnya, cuma kita ulang lagi di sini enggak masalah. Qaulu al-a'la la tatazahum fi salihin. Maksudnya apa? Yakni idza tazahamat al-ibadat au ghairuha wa kana la budda min tarki ihdahiya ihdaha fa innahu yuqaddam al-a'la nadban fil mandubat wa wujuban fil wajibat masyaallah kita lihat sini apabila ibadah bertumpuk-tumpuk bertumpuk-tumpuk bertabrakan atau yang selainnya dan antum dituntut harus eh, nah barakallahu fikum meninggalkan salah satu di antara ibadah-ibadah tersebut, maka dahulukanlah apa? yang lebih tingginya. Nah, barakallahu fiikum. Paham ya? Maksudnya dahulukan yang lebih tingginya, tinggalkan yang rendah itu loh. Nah, maksudnya seperti apa tadi? Salat sunnah dengan salat wajib. Enggak bisa digabung jadi satu, yang antum tinggalkan salat sunnah, ambil salat wajibnya gitu loh. Seperti tadi itu kan. Nah, barakallahu fiikum. Kalau dalam masalah sunnah nadban fil mandubat, kalau dalam masalah sunnah tinggal dilihat yang lebih apa? Yang lebih tinggi sunnahnya. Dalam masalah wajib tinggal yang aujab yang lebih wajib mana? Paham ya? Kalau tidak bisa digabungkan. Tapi kalau bisa digabung, maka bagus. Paham belum? Mau soal nih? Eh, kalau digabung bagus kalau memungkinkan. Jadi kaidah ini dipakai kalau apa? Kalau tidak bisa digabung, enggak bisa dijamak, enggak bisa disinkronkan itu silakan pilih yang lebih apa? a'la maslahatnya. Tapi kalau meninggalkan pilih apa? Yang lebih ringan apa? Nah, kalau kalau nah meninggalkan eh, kalau men, disuruh melaksanakan suatu perkara yang haram, pilih yang lebih ringannya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Li'anna fihi ziyadatul khair, karena di dalamnya mengandung apa? tambahan kebaikan. Wa ziyadatul khair matlubah, sedangkan tambahan suatu kebaikan itu Nah barakallahu fikum diperintahkan. Wa fi hadza qala ulama rahimahumullah. Oleh karena ini atau dalam masalah ini para ulama rahimahullah rahimahumullah mereka mengatakan idza tazahamat maslahatan qaddim a'lahuma masyaallah apabila bertumpu bertemu bertabrakan dua perkara yang maslahah yang ada kepentingan atau ada manfaatnya dahulukan lebih tingginya amlum dua perkara yang bermanfaat dua perkara yang disyariatkan bertabrakan bertemu antum dituntut untuk melaksanakannya enggak bisa digabung pilih yang paling tingginya paham ya qaddim a'lahuma. Pilih yang paling tingginya. Tadi itu contohnya dua rakaat sebelum subuh sama dua rakaat subuh. Dua rakaat sebelum subuh hukumnya sunnah muakkadan itu. Dua rakaat subuh wajib hukumnya. Nah, antum baru takbir Allahu akbar surah sunnah. Langsung muadzin qomat. Waktu qomat shalah, waktu qomat shalah, dan qomat. Antum nekat menyelesaikan salat subuh atau batal subuh kemudian langsung ikut salat subuh, batalkan di situ karena di awal khawatir terlambat salat subuhnya. Paham ya? Dahulukan yang lebih tinggi. Yang wajib tadi itu. Kecuali kalau antum berada di rakaat terakhir tinggal apa? Tahiyat tarawih. Paham ya? Dan antum menyelesaikannya itu tidak apa? Tidak sampai melewatkan salat wajibnya tadi, laksanakan karena masih bisa disinkronkan di jamak di situ. Paham ya? Tapi kalau masih di awal ya batalkan salat sunahnya, ambil salat wajibnya. Mahum insyaallah? Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, kalau dalam perkara kebaikan contohnya apa? Contohnya Berdoa antara adzan dan qomat dengan baca Al-Qur'an. Syekh Shalal Fauzan menyebutkan dengan semakna, jadi ketika posisi di antara adzan dan iqamah itu waktu tersebut antum baca Al-Qur'an juga bagus, berdoa juga bagus, tapi di situ antum dahulukan berdoa saja. Karena apa? Baca Al-Qur'an bisa di waktu-waktu yang lain, sedangkan berdoa ada nas khusus, ya enggak? Ha, ad-du'a baina Na'am barakallahu fikum, na'am bainal adzanain la turad atau la yurad, semakna itu doa antara dua adan, maksudnya dua adan maksudnya antara adan dan ikhoma itu enggak ditolak. Di situ antum lebih mendahulukan berdoa daripada baca Al-Qur'an. Dua-duanya kebaikan. Faham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi didahulukan yang lebih tingginya. Kita lihat di sini. Li'annaha aula bil inayah karena yang lebih tinggi maslahatnya, yang lebih tinggi manfaatnya itu lebih lebih utama untuk apa? Kita perhatian penuh dengannya. Wa hadhi qa'idatun bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi lamma sa'ala ar-rajulu Ya kan? Kita lihat ini. Kaidah ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tatkala. Itu di dalam ucapan beliau tatkala ada orang bertanya kepada beliau, "Ayun nas ahaqqu bihusni husni Artinya apa? Siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah? Qala ummuk. Tsumma ummuk. Tsumma ummuk. Tsumma qala fi rabi'ah abu. Kita berbakti kepada bapak kita. Wajib atau enggak? Abdurrahman Wajib. Kepada ibu kita wajib enggak? Wajib. Tapi kenapa di sini dahulukan ibu terlebih dahulu menunjukkan bahwasanya na barakallahu fikum itu lebih a'la gitu loh. Ya, bukan berarti kita enggak berbakti sama bapak, enggak. Karena ibu itu perjuangan luar biasa, ya enggak? Mulai antum dikandung, kemudian ibu antum atau ibu kita nah dalam keadaan hamil, lahir, disusui, dibesarkan. Ketika nangis diapakan? Didiamkan. Malah didiamkan, dibikin diam gitu ya dibikin diam, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu perjuangan sangat luar biasa. Nah, Rasulullah ketika tanya, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang berhak untuk kau berbakti kepadanya? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Tiga kali ibumu. Yang keempat baru summa abu. Kemudian bapakmu. Itu dalil yang sangat kuat itu ya. Menunjukkan apa? Nah, barakallahu fikum Rasulullah mendahulukan yang lebih tinggi maslahatnya dibanding apa? Nah, barakallahu fiikum yang lebih rendah di situ. Contoh berikutnya. Fa idza tazaham hakul um wa hakul ab. Naam, quddimatil um. Kalau seandainya bertumpuk Nah, bertabrakan hak ibu dengan hak bapak, dahulukan hak ibu. Li'anna al-qiyamah bi minal masalih. Minal masalih. Dikarenakan berbakti kepada ibu termasuk maslah manfaat di balik itu, kebaikan. Wa birruha fil masalih a'la min birril ab. Nah, dan berbaktinya kepada ibu, nah barakallahu fikum, dalam perkara yang bermanfaat tersebut lebih tinggi daripada sekedar berbakti kepada bapaknya. Walaupun tetap kita berbakti kepada bapak juga. Paham ya? Cuman lebih didahulukan ibu karena ibu kan perempuan pertama, lemah, kemudian sudah istilahnya apa yang mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita gitu. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, tazahama naflul mutlaq wa naflul muqayyad. Penting juga ini. pertabrakannya bertumpuknya antara apa? Nah, barakallahu fikum salat sunnah yang mutlak dengan salat sunnah yang muqayyad. Mutlak itu kapan saja antum melakukan tafadhol itu loh, mutlak tanpa diikat dengan waktu tertentu. Tapi kalau muqayyad ini diikat dengan waktu tertentu. Antum dahulukan mana kita lihat? fayuqaddim dim nafal muqayyad itu kalau kembali ke orangnya tapi kalau mughair istiqam fayuqaddam an muqayyad maka didahulukan salat sunnah yang muqayyad mamlum ini Isa didahulukan yang mana tadi salat sunnah yang muqayyad karena kalau muqayyad diikat dengan waktu kalau mutlak kan bebas ewa misal contohnya Allah yabqa min waqtil isya illa miqdar raka'atain tidak tersisa waktu isya kecuali apa tinggal dua rakaat saja. Paham maksudnya? Tidak tersisa waktu salat Isya kecuali apa? seukuran dua rakaat kalau orang salat. Fahuna nuqaddim rak'atai radhibatul Isya ala nafil mutlak. Di sini, nah barakallahu fikum, maka kita mendahulukan dua rakaat sunnah sebelum Isya daripada salat sunnah yang mutlak. Paham belum? Maksudnya gini loh, antum kalau misalkan mau salat sunnah mutlak, Sebelum isya taruhlah waktunya panjang. Dua rakaat salam, nambah lagi dua rakaat salam, nambah lagi dua rakaat salam. Paham ya? Nambah terus sampai datang imam misalkan. Nah, ternyata waktunya mau ditegakkan salat isya itu tinggal dua rakaat aja kalau antum salat. Nah, dahulukan salat sunnah sebelum isyaknya itu. Rotibahnya dahulukan daripada salat sunnah mutlak. Faham maksudnya? Kalau salat sunnah mutlak kan berapa aja silakan tafadhol. Dua rakaat salam, kok imamnya masih lama belum datang, dua rakaat salam lagi. Paham ya? Nah, kok belum datang dua rakaat salam lagi. Nah, ternyata antum memperhatikan waktunya tak tinggal sedikit jadi. Ya. Tinggal cukupnya dua rakaat salat. Nah, antum dahulukan yang mana? Salat sunnah yang ratibah ini. Faham maksudnya ya? Ini penting sekali ya. Nah, kita lihat sini. Li'anna naflal muqayyad a'la minal nafl mutlak. Dikarenakan Nah barakallahu fikum sunnah yang muqayyad itu lebih tinggi daripada sunnah yang mutlak. Karena mutlak kapan saja bisa dilakukan. Mukayat ini kan dengan ikatan waktu tertentu. Qabliyah ba'diyah itu maksudnya, ya enggak? Antum dahulukan apa? Qabliyah Isya itu daripada salat sunnah yang mutlak karena waktunya mepet, waktunya tinggal sedikit. Mafhum insyaallah Hasan? Alhamdulillah. Abdul Aziz, Ibrahim, ayawan, na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan berikutnya. Tazaham tahajud tahajudun, tahajudun wa talabu ilmin syar'i. Masyaallah. Sekarang berseberangan, bertabrakan atau bertumpuk-tumpuk dua maslahat. Paham ya? Dua maslahat ini bertumpuk. Apa itu? Masalah tahajud dengan mencari ilmu syar'i. Belum, tahajud kan salat qiyamul lail, tahajudnya enggak. Nah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ambillah sebagian malam itu tahajud sebagai bentuk amalan tambahan untukmu. Nah, di situ antum ada sekarang apa? Dua amalan yang dua-duanya ada masalah ada manfaatnya. Tahajud dengan apa? mencari ilmu syar'i. Fahuna nuqaddim talabal ilm. Masya Allah. Di sini kata beliau, kita mendahulukan mencari ilmu. Karena kalau mencari ilmu kan umum. Hasilnya kan bisa untuk kita, bisa untuk orang lain. Tapi kalau tahajud untuk siapa hasilnya? Untuk pribadi. Berarti naf'un muta'addin itu lebih dahulukan daripada naf'un yang sifatnya kembali ke individu. Faham belum? Alhamdulillah. Paham ya? Kita lihat lagi. Li'annahu anfa' wa aslah minat hajud. Dikarenakan mencari ilmu itu lebih bermanfaat, lebih Naam bagus daripada apa? Tahajud. Kenapa? Fa inna tahajjuda manfaatuhu qasirah ini. Dikarenakan tahajud manfaatnya terbatas. Terbatas untuk siapa? Untuk yang tahajud itu ada. Untuk orang yang sholat tahajud ada saja. Wa talabul ilmi manfaatuhu muta'addiyah, ya enggak? Sedangkan mencari ilmu manfaatnya muta'addiyah, menyeluruh, umum. Bisa untuk dia, bisa untuk orang lain. Mahum insyaallah Abdurrahman. Mahum. Ayo, na'am. Abdullah mahum. Eh, jadi didahulukan mana tadi? tahajud atau mencari ilmu? Kalau bertumpuk-tumpuk bertabrakan? Mencari ilmu. Nah, kita lihat lagi. Allah. Hada idalam mungkin yumkin al-jama'ah. Ini penting catatan ini penting. Semua ini kita lakukan kaidah tadi itu ketika enggak memungkinkan untuk digabungkan. Lah kalau memungkinkan ya udah. Talabul ilmi ini jam 8 pagi misalkan, malam tahajud kan bisa. Berarti gabung bisa. Antum tetap salat tahajud dan tetap talabul ilmi. Faham maksudnya? Eh, nah barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau catatan bagus ini ya, jangan sampai keliru ini ya. esan. hada idalam yumkin al jama. Ini kalau tidak memungkinkan untuk dijamak. Paham ya? Dijamak itu kan digabungkan. Kalau memungkinkan digabungkan bagaimana? Bang Irsyad? Digabungkan. Contohnya itu dapat undangan jam 10 pagi sama jam 1 siang tadi itu. Jam 10 pagi undangan waliman, jam 1 siang undangan apa akekoan. Atau gabungkan enggak masalah karena waktunya beda. Jam 10 berangkat waliman dulu, Jam satu siang berangkat akekoan. Paham belum ini? Tapi kalau sama-sama jam sepuluh, eh, misalkan eh, antum diundang misalkan barakallahu fikum Ibrahim diundang misalkan Ibrahim. Nanti jam sepuluh ada waliman ya datang ke rumahnya. Siap. Ternyata ada undangan juga jam sepuluh itu. Undangan apa akekoan? Nah, itu dahulukan mana? Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Paham ya? Dahulukan undangan apa? Waliman terlebih dahulu. Paham ya? Nah, di karena apa? Karena nggak bisa dijamak sama-sama jam 10 tadi itu. Nah. Walihada kulna ladat tazahumi. Masya Allah. Oleh karena ini kami katakan ketika tazahum, ketika bertumpuk-tumpuk dua masalah tersebut dan tidak mungkin untuk digabungkan, disinkronkan. Mau masalah ya? Nah, jadi kembali ke kaidah yang sudah sebutkan oleh siapa? Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih di dalam matan Al-Qawaidul Fiqhiyah fa in adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa bidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi na'am kita lihat lagi askala ala syakhsin hukmu mas'alatin yahtajuha al-an wa mas'alat ukhra la yahtajuha al-an sekarang ada mas ada muskilah ada orang punya muskilah tentang suatu hukum permasalahan yang dibutuhkan sekarang dan permasalahan yang dibutuhkan tidak sekarang. Ada dua permasalahan berarti. Si fulan ini punya dua permasalahan. Dibutuhkan sekarang sama dibutuhkan yang tidak sekarang. Paham ya? Nah, sekarang contohnya gini. Ustaz, bagaimana ya cara sholat apa? E, eh, salatul istisqa misalkan. Dibutuhkan sekarang kan? Ya? Kemudian pertanyaan yang satunya lagi, Ustaz Ana belum tahu ya tata cara ta'aruf menikah itu bagaimana ya? Usianya dia masih muda, belum saatnya menikah itu loh. Permasalahan itu nanti bagaimana? Dahulukan yang masalah sholat istisqa dulu. Paham ya? Nah, karena posisinya misalkan di situ tidak bisa digabung misalkan ya, maka saat itu dia menjelaskan masalah istisqa. Karena posisi kemarau panjang dan butuh ilmu masalah istisqa itu loh ya. Adapun untuk itu kan ditunda nanti. Ya enggak? Seperti itu. Nah, kita lihat sini karena kita lewati kaidahnya dalam masalah ini kan apa itu? Kaidahnya? Kaidahnya apa dalam masalah ini? eh, apa ingat-ingat ya Kaedah mengenai apa mengenai penjelasan itu harus jelaskan ketika dibutuhkan dan kalau menundanya nah barangkali fikum itu justru dikhawatirkan berdosa apa itu antum ada dua kaedah yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan ingat enggak tuh antum yang tidak diperbolehkan apa yang diperbolehkan apa dalam masalah penjelasan ini Ta'khirul bayan ila waqtil hajah itu diperbolehkan. Menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan itu boleh. Yang dilarang Naam, ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkan itu enggak boleh. Waktu dibutuhkan jelaskan. Orang butuh. Orang mualaf baru masuk Islam butuh tata, -tata Salat. Antum diminta menjelaskan dan antum mampu jelaskan. Paham ya? Anak kecil usia 10 tahun, dia nanya bagaimana pernikahan, bagaimana cara menikah. Tunda sampai waktu dibutuhkan. Ta'khirul bayan ila waqtil aja Itu boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Fa innahu maka hendaknya orang tersebut na'am yuqaddim fil bahthi al-ula. Dia lebih mendahulukan dalam pembahasan membahas permasalahan yang pertama dulu kan dibutuhkan. Alati yahtajuha yang dibutuhkan tadi. Likauniha aslah karena itu lebih pantas, lebih bagus didahulukan yang apa dibutuhkan dulu. Li tsaniyah amatun karena yang kedua itu umum. Wa waqtuha na'am barakallahu fikum mudrikun dan waktunya pun dia bisa menjumpainya. Amal hadirah fa waqtuha hadirun wa khasun. Adapun permasalahan yang hadir yang sekarang ini, yang dibutuhkan sekarang ini, waktunya ya sekarang ini khusus gitu loh. Enggak bisa ditunda lagi. Maka yang permasalahan yang sekarang ini dikelirkan. itu yang perlu dibahas. Apa nah, maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita ambil lagi ya. Berikutnya, jihadul musyrikin wa ahli kitab kulluhu khair. Jihad melawan orang musyrikin dan jihad melawan ahlu kitab itu semuanya kebaikan. Karena semua-semuanya semuanya kufar, cuman beda. Bedanya apa? Ahlu kitab sesembelian boleh dimakan oleh kita. Kalau musyrikun, kufar selain ahlu kitab kan enggak boleh. Paham ya? ahlu kitab, para wanita mereka yang menjaga kehormatannya dan mereka yang para wanita yang tidak berzina dari kalangan ahlu kitab boleh kita nikahi. Kan itu. Kalau orang kufar musyrikin enggak boleh. Eh, mana nanti yang didahulukan di perang yang mana kita lihat. Lakin nujahid al-musyrikin awalan. Akan tapi kita memerangi orang musyrikin terlebih dahulu. Kenapa enggak milih ahlu kitab dulu? Li'anna ahlu kitab yumkin ikraruhum bil jizyah. Karena ahlu kitab masih memungkinkan apa? Ditetapkan untuk mereka bayar upeti bayar pajak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena ahlu kita. Yang kedua, alasan yang kedua. Fa'bulum min Kalau antum dituntut untuk memerangi, memerangi ahlu kita dulu atau musyrikin dulu? Musyrikin terlebih dahulu. Alasan pertama kan ahlu kita itu masih memungkinkan ditetapkan bagaimana mereka membayar apa upeti tadi itu. Paham ya? Nah, Bayar pajak. Alasan yang kedua, wali anna ahli kitab ajaza syari' lana anak kula ta'amahum. Ini penting. Dan juga alasan yang kedua dikarenakan ahli kita syariat ini masih memperbolehkan kita untuk memakan makanan mereka. Sesembelian mereka boleh kita makan selama mereka menyembelih menyebut apa nama Allah. Kalau dalam syariat mereka mereka juga apa? meyakini hal tersebut. Kecuali kalau terang-terangan ketika menyembelih dia menyebutkan bismil masih. Dengan menyebut al-masih walaupun ahlu kitab haram. Paham ya? Tapi kalau bismillah halal kalau ahli kitab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat alasan berikutnya atau sambungannya wa anna tazawwaja nisa'ahum dan diperbolehkan kita menikahi wanita-wanita mereka. Yang apa? Yang musannat, wanita-wanita menjaga kehormatan mereka. Falana fihi nau'un ittisal, maka kita masih ada hak pada mereka semacam jenis ittisal itu bersambung komunikasi Lakin idza alimna anna syarra ahli kitab aktsar min syarri musyrikin, penting ini. Akan tetapi kalau kita sudah tahu kejahatan kejelekannya ahli kitab itu lebih besar, lebih banyak daripada kejelekan kaum musyrikin alaina. Nah, maksudnya yang kejelekan yang menimpa pada kita, fa innana nuqaddim jihad ahli kitab. Di sini barulah kita mendahulukan memerangi ahli kitab li'anal masalih yuqaddam minhal a'la dikarenakan maslahat itu lebih didahulukan yang tingginya. Yang lebih tinggi itu didahulukan. Paham ya? Nah, karena manfaat maslahatnya kalau yang jelek ini enggak segera ditumpas, itu bahaya gitu loh. Dahulukan merang kitab dulu. Fakul shay'in kanat maslahatu a'la fa muqaddam. Maka ini kaidahnya perhatikan nih, Yang terakhir ini. Fakul shay'in maka segala sesuatu manakala maslahahnya eh, manfaatnya itu lebih tinggi maka itu lebih didahulukan. Paham belum nih Bang Irsyad? Mahfum insyaallah. Segala sesuatu yang maslahahnya, manfaatnya itu lebih tinggi, maka itu lebih didahulukan. Karena apa? Karena demi maslahat al-jami'an itu na'am. Satu lagi, idza tazaham al-fard wan nafl fanuqaddim al-fard. Apabila bertumpuk antara kewajiban dan sunnah, maka kita mendahulukan yang wajib. Amalan wajib, amalan sunnah. al fardha ahad ilallahi azza wa jalla. kan amalan yang wajib yang fardu itu lebih Allah cintai. Liqouli ta'ala fil hadits qudsi sebagaimana ucapan Allah taala dalam hadits qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilai, ilayya mimma aftaratuhu Tidaklah seorang hamba mendekatan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai melainkan amalan yang aku wajibkan padanya. Maksudnya amalan yang Allah Taala wajibkan itu lebih Allah Taala cintai kalau diamalkan. Falau anna insanan dhaqa alaihi waqtu fariidhah fa arada an yusalliya qablaha nafilatan ma'a dhayyikin ma'a dhayyikin mala ma'a dhayqi waqtil fariidhah fa innana naqulu lahu qaddim al fariidhah li annaha a'la. Perhatikan Bapak ini. Kalau ada orang waktunya waktu salat wajibnya sudah sempit mepet sekali dan dia ingin sholat apa? sholat sunnah sebelumnya bersamaan sempitnya waktu sholat wajib tadi itu maka kita katakan pada orbut orang tersebut kita katakan apa? kodim al-faridah li anak ala dahulukan sholat wajibnya dari, karena apa? karena lebih tinggi seperti tadi contohnya seperti anak contohkan tadi itu ya antum baru mulai takbiratul ihram Allahu Akbar sholat sunnah sebelum subuh tiba-tiba komat Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah komatnya nah antum melanjutkan sholatnya atau dibatalkan langsung ikut sholat wajibnya? Ewa, dibatalkan ikut sholat wajibnya karena khawatir nanti kalau antum melanjutkan sholat sunahnya antum kelewatan terlambat sholat wajibnya. Kecuali apa tadi, Bang Irsyad? Kecuali kalau di akhir tinggal tasyahud akhir itu memungkinkan jama' Mungkin antum selesaikan setelah itu baru apa? Mendapatkan masalah yang berikutnya sholat wajib. Paham ya? Seperti itu na'am barakallahu fikum. Para ulama telah menyebutkan juga yang bisa di, bisa digabungkan seperti contohnya antum masuk ke masjid menjumpai apa? Naam khatib dan naik mimbar. Paham ya? Nah, antum kan dituntut biasanya sholat dua rakaat sebelum duduk. Dan ada amalan lain apa? Menjawab azan. Azan dikumandangkan. Antum masuk ke masjid, azan dikumandangkan. Nah, antum langsung sholat dua rakaat itu atau nunggu azan selesai? Para ulama mengatakan di situ bisa digabung. Antum berdiri dulu nggak masalah sambil jawab adan tadi itu, setelah selesai adan atau baru salat apa? dua rakaat. Itu berarti bisa jamak di situ ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau sini Ini sambungannya kalau sambungannya berarti besok ya. Itu dibaca besok insyaallah taala. sallallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.